Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Sudah ada enam poin yang kita bahas. Pertama, meniatkan menuntut ilmu secara ikhlas karena Allah. Kedua, menuntut ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Ketiga, menuntut ilmu untuk membela syariat. Adab keempat, eh, lapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Yang kelimanya mengamalkan ilmu. Dan yang keenam, yang terakhir yang kita bahas adalah mendakwahkan ilmu, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimilikinya. Itulah keenam poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita akan teruskan kepada adab yang ketujuh yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah hikmah setiap penuntut ilmu wajib memiliki sifat hikmah. Siapa orang yang sudah diberi hikmah, maka berarti orang itu telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 269, "Yu'til hikmata man yasha' Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa orang yang telah diberi hikmah, berarti orang itu telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah maknanya adalah sama dengan adil yaitu wad ushay fi makani au inzalul inzalus syai' manzilahu min manzilahu Hikmah itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau memposisikan segala sesuatu pada posisi yang sebenarnya. Itu makna hikmah. Sehingga orang yang hikmah disebut hakim. Hakim itu diambil dari kata ihkam. Makna ihkam adalah itqan. Dan itqan itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau semakna dengan adil, maka setiap penuntut ilmu wajib bersikap adil, bersikap hikmah di dalam dakwahnya. Berdakwah secara hikmah adalah hal yang Allah perintahkan pertama kali sebelum menerapkan cara-cara dakwah lainnya. Allah menjelaskan ada beberapa tingkatan cara dakwah seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nahl 125 Allah berfirman ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan serulah ajaklah atau dakwahilah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik serta berdebatlah dengan mereka dengan cara debat yang baik. Tiga tingkatan yang dijelaskan di dalam ayat tadi ditambah tingkatan dakwah kepada orang-orang kafir seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Ankabut ayat 46 ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik kecuali terhadap orang-orang yang zalim di kalangan mereka maka setiap penuntut ilmu yang akan menerjunkan dirinya ke medan dakwah hendaklah dia memilih cara dakwah yang paling dekat untuk diterima dakwahnya. Sebagai contoh, ketika ada seorang Arab Badui datang masuk ke dalam masjid yang saat itu Nabi dan para sahabat sedang berada berkumpul di dalam masjid. Tiba-tiba Orang Arab baduy itu setelah masuk dia kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat geram lalu secara serentak mereka berdiri dan mau memburu orang Arab tadi yang sedang kencing di pojok masjid. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dicegah dihalangi dengan mengatakan da'au, biarkan dia menyelesaikan kencingnya terlebih dahulu. Setelah orang itu selesai kencing, beliau meminta seember air kepada para sahabat. Lalu seember air itu dibanjurkan ke bekas kencing orang Arab tadi. Dan sambil lemah lembut beliau berkata, Inna hadhil masajid لا تسله الشيء من هذا البول والقدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran atau kencing manusia. Masjid itu hanyalah untuk berzikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Quran. Melihat perbedaan sikap antara Nabi dengan para sahabat, kalau para sahabat tadi akan bertindak dengan tindakan yang kasar kepada dirinya, kepada orang Arab yang kencing tadi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lunak dan lembut, maka perbedaan sikap antara Nabi dengan para sahabat terhadap orang Arab Badui tadi menimbulkan reaksi dan sikap yang berbeda dari orang Arab tadi antara kepada Nabi dengan kepada para sahabat tadi. Dengan ucapan Nabi SAW dan sikap beliau yang lemah lembut, lapanglah dada orang tersebut, muncul rasa sukanya kepada Nabi dan ketidaksukaannya kepada para sahabat. Dan ini terungkap melalui apa yang diucapkan oleh orang Arab tadi. Dia mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad saja. Dan jangan kau berikan rahmatmu kepada yang lainnya. Jadi Nabi didoakan rahmat bersama dirinya tapi para sahabat tidak. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahihnya. Coba lihat bijaknya Nabi, lembutnya Nabi ketika mendakwahi orang awam yang melakukan kesalahan yang menurut pandangan kita ini sangat-sangat fatal, sangat keji dan kotor. Coba aja untuk zaman sekarang sebejat-bejatnya orang seanti-anti orang kepada dakwah, nampaknya tidak ada kasus orang masuk masjid lalu kencing di dalam masjid. Tapi di zaman Nabi ada, dan oleh Nabi SAW disikapi dengan lemah lembut, akhirnya itu membuka jalan hidayah bagi orang tersebut. Ini contoh dakwah yang hikmah. Kisah lain, seorang Sahabat yang baru saja masuk Islam namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dia menceritakan bainana ana usolli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum minal qaum faqultu yarhamukallah. Ketika aku salat bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seseorang di dalam salatnya bersin Lalu aku mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ini memang doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam kepada orang-orang yang mendengar atau melihat ada orang lain yang bersin di hadapannya. Jadi didoakan padahal dia lagi sholat. Yarhamukallah. Faramanil qawmu bi Lalu orang-orang pun lalu memelototi aku. Fakultu aku berkata, Masya Masya'nukum tanduruna ilahya. Apa ada apa dengan kamu? Memelototi aku. Kenapa kalian memelototi aku? Faja'alu yadribuna aidiya abi aidihim ala afkhadihim. Lalu mereka memukul-mukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka, mengisyaratkan agar aku diam. Falamma ra'aituhum yusmitunani lakin sakat. Maka ketika aku melihat mereka mengisyaratkan agar aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ba'dahu ta'liman minhu. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. وإنما قال إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salatnya, maka Aku demi Allah tidak pernah melihat seorang pengajar yang jauh lebih baik dari beliau dalam cara mengajar. Demi Allah, beliau tidak memarahi aku, tidak memukul aku, tidak mencela aku. Beliau hanya mengatakan, sesungguhnya di dalam sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Karena sungguhnya solat ini berisi tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim Kitabul Masajid Mawadi'us Shalah bab Tahrimul Kalam fi Shalah. Coba lihat betapa Nabi alaihi salatu wasalam bersikap lemah lembut kepada orang yang melakukan kesalahan yang kita anggap fatal karena berbicara di dalam solat dan itu bisa membatalkan solat. Kalau orang yang berbicara dalam solat tersebut tahu bahwa itu terlarang. Tapi karena Muawiyah saat itu baru masuk Islam, belum mengetahui terlarangnya berbicara dalam solat, dia masih bicara. Dan berbicara dalam solat karena ketidaktahuan tidaklah membatalkan solat. Makanya Muawiyah oleh Nabi Sallallahu Wasallam tidak diperintahkan untuk mengulang kembali sholatnya. Tidak. Menunjukkan sah sholatnya karena ketidaktahuan. Baru berbicara itu dianggap batal. Membatalkan sholat bila orang itu tahu bahwa itu terlarang. Tapi tidak seluruh orang yang bersalah disikapi dengan sikap yang lemah lembut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang beliau bertindak tegas kepada orang yang memang dipandang perlu diperlakukan secara tegas. Sebagai contoh ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada seorang sahabat yang dianggap sudah senior, sudah lama masuk Islamnya dan dia menjadi salah satu contoh figur bagi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Orang sahabat senior ini terlihat di dalam tangannya ada cincin dari emas. Dia memakai emas. Sedangkan memakai emas bagi laki-laki itu haram. Maka melihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabutnya, mencopot cincin dari emas yang ada di tangan sahabat itu lalu dibantingnya ke tanah, dilemparkannya ke tanah. Sambil berkata, Ya'midu ahadukum ila jumrati min nar fayadauha fi yadi. Kenapa seseorang di antara kalian mengambil bara dari api neraka lalu dia letakkan di dalam tangannya? Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim Kitabul Libas bab tahrimu khatamiz zahab ala rijal tentang haramnya emas bagi laki-laki. Jadi dicabut lalu dilempar dan ini tindakan yang keras. Sampai sahabat-sahabat lain yang melihat kejadian itu merasa kasihan kepada sahabat ini. Lalu setelah Nabi SAW pergi Para sahabat berkata kepada orang tadi, "Khudh khatamak intafi bihi." Ambil tuh cincin, lalu manfaatkan jual gitulah. Apa kata orang itu? Wallahi la akhudhu khataman tarahahu Rasul sallallahu alaihi Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah tindakan Rasul SAW tadi lemah lembut? Tidak, beliau bertindak tegas. Sehingga ada peribahasa di dalam bahasa Arab likul di maqamin makal." Setiap momen, setiap kejadian, setiap kasus ada tindakan yang pas untuk kasus itu yang berbeda dengan tindakan pada kasus lain. Kenapa orang ini disikapi dengan sikap yang tegas? Sedangkan yang lain tadi kencing di masjid, berbicara dalam sholat masih diperlakukan secara lemah lembut. Jawabnya adalah karena kedua orang tadi yang kencing di masjid, yang berbicara dalam sholat, orang awam. Orang Arab Badui tadi belum masuk Islam, lalu dengan itu masuk Islam. Muawiyah tadi yang baru saja masuk Islam masih belum tahu tentang Islam. Makanya diperlakukan masih dengan lemah lembut tetapi diberikan ilmu yang menjelaskan tentang kesalahan mereka secara lemah lembut, secara bijak. Adapun sahabat yang pakai cincin ini sudah senior. Sudah lama masuk Islamnya dan dikhawatirkan menjadi Contoh yang buruk bila dibiarkan kepada sahabat yang baru masuk Islam, makanya diperlakukan secara tegas. Oleh karena itu, sejalan dengan itu, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda murru auladakum bisalah idha balagho sab'asinin. asinin, wadribuhum alaiha idha balagha asyara sanawat atau kama qala alaihi salatu wassalam. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat kalau dia sudah sampai usia tujuh tahun. Dan pukul mereka kalau setelah sepuluh tahun masih belum sholat juga. Sebelum sepuluh tahun nggak boleh dipukul. Kenapa? Karena sebelum sepuluh tahun itu masa-masa yang perlu dimaklumi. Setelah sepuluh tahun nggak bisa ditolerir lagi. Sehingga nggak boleh si anak salah persepsi kepada ayahnya. Sebelum 10 tahun walaupun tidak sholat masih diperlakukan secara lemah lembut. Anakku sayang ayo sholat masih nggak sholat. Masih dibiarkan. Setelah 10 tahun dipukul. Mungkin salah faham si anak mungkin. Bapak kok berubah ya. Tadinya baik, lemah lembut, Kok sekarang jadi galak gitu? Sama aja umpamanya dengan sahabat. Kok Rasulullah SAW berubah? Ke sahabat itu lemah lembut, ke sahabat ini kasar. Bukan berubah. Tapi memang beda orang, beda kesalahan, beda tindakan. Inilah yang disebut dengan hikmah ya menerapkan satu sikap sesuai dengan kasus yang dihadapi orangnya juga mempengaruhi siapa pelaku dari kesalahan itu mempengaruhi tindakan yang harus diterapkan kepada orang tersebut. Inilah hikmah. Yunzilul asya manazilah. Menetapkan sesuatu pada tempatnya. Memposisikan segala sesuatu pada posisi yang sebenarnya menerapkan satu sikap yang tepat dengan kasus yang dihadapinya. Inilah hikmah. Tidak selamanya lembut dan tidak selamanya kasar. Bertindak lembut pada perkara-perkara yang memang harus bersikap lembut dalam hal itu. Bersikap kasar atau tegas pada perkara-perkara yang memang harus bersikap tegas dalam hal itu. Itulah hikmah sehingga hikmah bukan lembut terus dan juga bukan kasar terus. Satu hal yang kita amat sangat disayangkan, banyak para duat, para da'i, para mubalik yang menerapkan pola dakwah yang konstan dalam setiap keadaan. Ada yang kasar terus, Nada bicaranya seperti yang memarahi mustami. Sikapnya kasar, tidak ada kelemah lembutan dalam setiap kasusnya. Dan ini membuat tanfirun nas minal haqq. Membuat orang lari dari kebenaran, membuat orang lari dari dakwah. Bukan karena isi dakwahnya, isi dakwahnya benar. Tapi karena cara dakwahnya yang keliru cara dakwahnya yang membuat orang tidak simpatik. Akhirnya mereka lari ke dari kebenaran. Sebaliknya di sisi lain ada lagi yang lembut terus terhadap kesalahan yang fatal sekalipun tetap saja lemah lembut. Tetap saja umpamanya toleran dalam hal tersebut. Maka dua-duanya keliru. Dua-duanya tidak menerapkan pola hikmah dalam dakwah. Hikmah dalam dakwah adalah menerapkan sikap yang tepat untuk setiap kasus yang dihadapinya dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Syekhul Islam ketika beliau mengomentari sikap Imam Ash-Syafi'i rahimahullah terhadap ahlul kalam. Ahlul kalam itu para filosof muslim yang memahami Islam dengan otaknya, dengan filsafatnya. Mempelajari filsafat bagi orang-orang yang belum memiliki dasar-dasar syariat yang kuat, yang kokoh ini terlarang. Tidak boleh. Para ulama menyatakan seperti itu. Coba umpamanya ketika di perguruan tinggi Islam di Indonesia, IAIN atau sekarang jadi UIN, UNISBA ke atau apa, ketika ada mata kuliah ilmu tauhid atau ilmu kalam atau teologi Islam, itu yang pertama kali dibicarakan itu bagaimana sih hukum mempelajari filsafat atau hukum mempelajari ilmu mantik atau ilmu, hukum mempelajari ilmu kalam. Mereka semuanya menjawab seperti Al-Ghazali rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah menyatakan haram kecuali pertama bagi orang yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu syariat yang kokoh dan kuat yang tidak akan terpengaruh dengan pola pikir filsafat yang akan dipelajarinya dan yang kedua, niat mempelajarinya untuk mencari titik-titik lemahnya, kekeliruannya, kesalahannya untuk diterangkan kepada manusia agar manusia tidak tertipu. Ada orang yang SMS ke saya ya bertanya dan saya beritahukan kepada para pemirsa Radio Roja di mana saja Anda berada. Kalau bertanya kepada saya jangan melalui SMS nggak akan dijawab, dijamin tuh. Seribu SMS nggak akan mungkin dijawab. Kalau mau telepon, insya Allah saya angkat. Kalau tidak diangkat mungkin lagi ngaji seperti ini atau lagi di motor atau lagi tidak memungkinkan untuk ngangkat. Tapi kalau dalam kondisi yang memungkinkan untuk diangkat, insya Allah saya angkat dari manapun, siapapun. Untuk bertanya, konsul atau apapun. Tapi kalau lewat SMS, apalagi nanya dalil di SMS, dijamin nggak akan dijawab. Ada pertanyaan, apa sih dalilnya katanya? Haramnya mempelajari filsafat. Itu dalilnya bukan sekedar dalil akal, tapi juga Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Terlebih efek buruk dari mempelajari filsafat bagi orang-orang awam. Akhirnya membela filsafatnya dan memfilsafatkan ajaran Islam mengotak-atik atau menjadikan filsafat sebagai alat untuk memahami Islam dan filsafat bukanlah alat untuk memahami Islam. Keliru. Sering saya ungkapkan memahami Islam dengan filsafat sama aja dengan mengupas mangga dengan palu gitu ya. Ditakolan we haban atau pejet. Kupaslah mangga dengan alat yang pas, pisau dengan ukuran yang cukup, dengan ketajaman yang cukup dan dengan keahlian yang khusus. Baru yang harus dibuangnya akan terbuang seperti kulitnya dan bijinya, yang harus dimakannya akan termakan. Tapi kalau umpamanya mengupas mangga dengan palu, dipukuli pejet, nggak akan kemakan, hancur itu Mengupas Al-Quran Sunnah dengan filsafat kayak begitu. Hancur Islam, keliru nantinya. Ada alat khusus untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ilmu-ilmu alat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, di antara menyatakan, فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Apabila mereka itu mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka janganlah kamu duduk duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada topik lain. Dari ayat ini para ulama berdalil setiap pembicaraan yang isinya membicarakan Islam dengan cara yang salah, yang keliru, kebidahan dan seterusnya, nggak boleh kita duduk-duduk di sana. Nggak boleh itu dijadikan sebagai uh, forum untuk kita dibolehkan duduk-duduk di sana. Tinggalkan. Kalau enggak kamu termasuk orang yang zalim. Allah berfirman seperti itu. Nah, kata Al-Imam Syafi'i tentang ahlul kalam, kata beliau, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wa yuqalu hadza jazaa'u man taraka al kitaba wa sunnah wa aqbala al kalam. Hukuman yang aku tetapkan kepada ahli kalam, ahli kalam itu ahli filsafat. Allah mereka itu dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal sambil diarak berkeliling jalan dan dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Itu Imam Syafi'i tegas. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i ini, kata beliau innal insana Ida nazara ilaha ulai wajadahu mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin ولكنه إذا نظر إليهم بعين القدر والحيرة قد استولت عليهم الشيطان قد استهوذ عليهم فإنه يرق لهم ويرحمهم ويحمد الله أي أن عفاه الله أن عفاه مما ابتلاهم به أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء أو أوتوا فهوما وما أوتوا علوما au utu sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wal absaruhum wala af'idatuhum min syai' Sesungguhnya manusia apabila kita melihat kepada mereka kepada ahli kalam kita lihat ahli kalam zaman sekarang itu adalah orang-orang yang sudah berhak diterapkan hukum seperti yang dikatakan Imam Syafi'i tadi dipukuli dengan pelepah kurma sambil diarak berkeliling sampai dikatakan inilah orang-orang yang meninggalkan kitab sunnah dan berpaling kepada filsafat. Quran sunnahnya dibiarkan, nggak dipelajari, cuek aja. Eh, filsafat yang merupakan kebalikan dari Quran sunnah dipelajari. Sampai mendalam akhirnya dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran sunnah kelak. Kalau sudah itu difahami, dikuasai, dan akhirnya membela mati-matian kan para ilmu filsafat yang sudah difahaminya itu tersebut. Nah, apabila kita melihat ya, maka orang-orang itu sudah berhak diberikan hukuman seperti yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dari satu sisi. Tapi apabila kita melihat kepada mereka dengan kacamata takdir bahwa mereka itu telah dibingungkan, dikuasai oleh setan, maka layaklah mereka itu dikasihani. Maka kita akan berhamdalah memuji Allah karena kita diselamatkan oleh Allah dari musibah yang telah menimpa mereka. Mereka diberi kecerdasan tapi di, tidak diberi kesucian dan kebersihan hati. Mereka diberi pemahaman tapi tidak diberi ilmu mereka diberi pendengaran, penglihatan hati, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Demikianlah wahai saudara-saudara sekalian, setiap kali ada orang yang menyimpang, kemaksiatan ke, kebidahan ke atau apapun lah jenis penyimpangan itu, maka kita harus melihat Kemaksiatan itu dengan dua kacamata. Pertama, kacamata syar'i. Yang kedua, kacamata takdir. Adapun kalau melihat orang tersebut dengan kacamata syar'i, maka dalam mensikapi mereka kita tidak boleh ada rasa kasihan, ada rasa uh, karunia, simpati terhadap mereka. Laksanakan saja sikap. Seperti ada umpamanya orang yang berzinah waliyadzubillah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan keji berupa zinah ini. Orang yang melakukannya itu di bagaimana? Dijilid kalau dia itu lajang dan bujang. Dicambuk seratus kali. Dan ketika menyambuknya nggak boleh ada perasaan kasihan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2. Allah berfirman. Wazaniyatu eh, fazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah dan pezina wanita serta pezina laki-laki Jilidlah, cambuklah kedua-duanya seratus kali. Wala ta'khudukum bihima ra'fatum fidinlah. Jangan kamu memiliki rasa kasihan kepada keduanya dalam melaksanakan hukum Allah. Jadi, laksanakan saja tanpa ada rasa kasihan karena itu perintah Allah. Nah, itu kalau kita melihat dengan kacamata syar'i. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata takdir memang mereka itu layak untuk dikasihani. Kasihan Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Jadi, begitulah yang harus dilakukan oleh setiap talibul ilm yang melihat kesalahan atau penyimpangan dalam diri orang lain. Berkata Syekhul Islam Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalaq. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Dan status dia sebagai makhluk yang paling penyayang kepada sama makhluk mendorong dia untuk melakukan dakwahnya berlandasan kasih sayang. Kasihan kepada orang yang menyimpang itu, makanya dituntun, dibimbing secara dengan sabar dan lemah lembut. Dengan tujuan apa? Tujuan agar orang itu tidak terus-menerus dalam kesesatannya. Maka yang keluar adalah kata-kata yang lunak, yang santun, yang bertujuan untuk membimbing. Adapun orang yang tidak hikmah melihat orang lain bersalah, emosi yang pertama kali muncul akhirnya dakwah yang keluar dari mulutnya adalah cercaan. Celaan sebagai ungkapan kebencian kepada orang yang seperti itu. Akhirnya orang bukannya simpati dan menerima dakwah serta nasihatnya, tapi lari dan benci kepada orang yang mendakwahi dengan cara yang keliru tadi. Ini tidak hikmah. Walhasil ayuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum wajib bagi setiap penuntut ilmu yang menerjunkan diri ke medan dakwah untuk memiliki sikap hikmah yaitu menerapkan sikap kepada setiap orang sesuai dengan keadaan, kesalahan, dan status dari orang yang kita dakwahi tersebut. Inilah adab yang ketujuh yaitu hikmah. Kedelapan, adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah ayyakuna talibu sabiran ala ta'allum. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika belajarnya, ya ulet Sabar dan ulet leken kata orang Sunda Maya. Tidak boleh terputus di tengah jalan, tidak boleh merasa jemu, jenuh, bosan. Tidak boleh merasa malas. Karena apa? Karena ilmu itu diumpamakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala seperti sebuah ruangan yang pintu gerbangnya terbuat dari besi. Pertama kali didobrak akan sangat-sangat-sangat sulit dan berat. Tapi ketika pintu itu sudah terdobrak, maka kita bisa memasuki seluruh ruang dalam rumah itu secara mudah. Itulah ilmu. Pada awalnya ilmu sangat-sangat-sangat sulit untuk difahami itu. Memahaminya butuh perjuangan ekstra keras. Kalau kurang ulet, kurang sabar dalam mempelajarinya, bisa-bisa dia terjegal oleh rasa malas, oleh rasa bosan. Karena apa? Karena aduh susah ya difahaminya sekali belajar lagi dua kali, liar, susah lagi faham. Seperti orang yang mempelajari bahasa Arab, ada kursus bahasa Arab. Belajar. Pertama, belajar di apapun ilmu yang dipelajari susah. Sekali nggak ngerti dua kali, nggak faham tiga kali, masih belum kebayang empat kali dan seterusnya sampai sepuluh kali nggak ngerti juga. Udahlah berhenti ahliir kayaknya saya nggak akan bisa-bisa. Gitu. Nanti semester depan ada lagi buka kursus ikut lagi dari awal lagi. Setelah lima kali bosan lagi nggak ngerti-ngerti juga. Ah sudah akhirnya nggak apa nggak lanjut. Berhenti lagi. Nanti tahun depan ada lagi kursus ikut lagi. Sepuluh kali dua puluh kali ikut kursus dari awal lagi dari awal lagi nggak pernah faham-faham. Orang itu nggak ulet. Orang itu tidak sabar dalam mempelajari ilmunya. Mempelajari ilmu itu adalah sebuah jihad fisabilillah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu maka dia itu sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Dan setiap jihad di jalan Allah itu butuh pengorbanan. Pengorbanannya, ya waktu, ya pikiran, ya tenaga, ya uang, dan seterusnya. Dan seluruh pengorbanan yang dikeluarkan apapun bentuknya di jalan Allah itu nggak akan sia-sia di mata Allah. Semuanya itu ada karena ada perhitungan pahala yang besar. Makin banyak pengorbanan yang kita keluarkan, makin banyak pahala yang Allah berikan kepada orang itu. Lihat umpamanya Imam Al-Kisai rahimahullahu taala beliau orang yang mempelajari ilmu nahu tetapi tidak bisa faham terhadap ilmu nahu yang dia pelajari sampai muncul keputusasaan dalam dirinya dia mikir mau berhenti dalam keadaan termenung sambil duduk atau mungkin berbaring dia melihat di kamarnya di bawah ada seekor semut yang menggigit sebuah makanan dengan ukuran makanan yang lebih besar daripada badannya dia merayap naik ke dinding mau membawa makanan tersebut ke sarangnya yang ada di atap di langit-langit baru aja sejengkal itu sudah jatuh itu si semut ke bawah. Terlepaslah makanannya. Diambil lagi, naik lagi ke dinding lebih tinggi lagi. Setelah dua jengkal, yang gebut. Jatuh lagi itu semut. Lepas lagi si makanannya. Diambil lagi, naik lagi lebih tinggi tadi dua jengkal, sekarang tiga jengkal, empat jengkal, terus berpuluh-puluh kali. Sampai entah ke berapa puluh kali semut itu sampai juga tiba di sarangnya yang ada di langit-langit di atapnya. Diperhatikan itu oleh Imam Al-Kisai rahimahullahu taala. Dia berpikir ini semut ulet banget trial and error. Mencoba berusaha gagal, berusaha lagi gagal, berusaha lagi gagal terus entah berapa puluh kali sampai entah yang ke berapa puluh kali akhirnya berhasil juga sampai ke atapnya. Jadi perjuangan si semut ini luar biasa, nggak pernah mengenal kata menyerah, eh, putus asa, enggak, bangkit lagi, naik lagi lebih tinggi, jatuh lagi, bangkit lagi, naik lagi lebih tinggi, jatuh lagi, begitu dan begitu seterusnya. Akhirnya berhasil. Berpikirlah Imam Al-Kisai rahimahullah, kalau semut dengan sikapnya yang ulet seperti itu bisa berhasil, kenapa saya enggak? Akhirnya muncul lagi semangatnya yang luar biasa untuk mempelajari ilmu nahu. Akhirnya dia belajar, belajar, belajar sampai akhirnya menjadi imam ilmu nahu yang menjadi ikutan bagi ulama-ulama setelahnya. Terkenalah Imam Al-Kisai rahimahullah. Dalam bahasa Sunda tuh ada peribahasa yang menyatakan Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air yang menetes setetes demi setetes itu cikaracak namanya. Ninggang batu jatuh ke atas sebuah batu. Laun-laun artinya lama-lama jadi legok, jadi berlubang. Batu itu benda yang paling keras. Sedangkan air benda yang paling lembek. Tidak ada yang lebih lembek daripada air. Tapi air yang sangat lembek menimpa jatuh ke atas batu yang begitu keras. Tapi dilakukan terus-menerus. Entah berapa ribu kali atau juta kali lama-lama batu yang sangat keras tersebut bolong oleh air yang sangat lembek tadi. Air itu diumpamakan ilmu yang kita pelajari. Batu itu diumpamakan otak kita. Sekeras apa sih otak kita? Apakah otak kita lebih keras daripada batu? Enggak. Otak kita lembek. Nah kalau otak kita umpah yang bebal, yang bodoh umpamanya ya. Tapi kalau yang bodoh, yang bebal ini terus dihantam dengan ilmu, dengan pelajaran, maka lama-lama ilmu itu akan masuk juga menyerap ke dalam otak kita. Nah, yang terus-menerus itulah itu keuletan. Keuletan yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Oleh karena itulah maka wajib kita bersabar Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud 49 Allah berfirman ketika Allah berbicara kepada nabinya tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl min qabli hadha fasbir innal aqibatal muttaqin Itulah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad Muhammad Berita gaib ini sebelumnya tidak kamu ketahui juga tidak diketahui oleh kaummu sebelumnya. Maka bersabarlah dalam memahami ilmu itu karena sungguhnya akibat baik hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu wajib setiap penuntut ilmu bersabar, ulat istiqomah di atas ikhtiar mencari ilmu yang sedang dilakukannya. Jangan bosan, jangan jemu, jangan jenuh, jangan malas dalam mencari ilmu. Jangan putus asa hanya karena satu dua kali belajar masih tidak bisa memahami ilmu yang sedang didalaminya. Jangan terus, terus, terus telah belajar, sabar, ulet, tabah, di dalam hal tersebut maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh di jalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Jadi Allah akan mudahkan jalan bagi orang yang sungguh-sungguh. Menjadda wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Asal kayang tangtu pareng. Itu terjemahannya tadi tuh. Bahasa sunnahnya asal kayang tangtu pareng. Asal kita berusaha dengan sungguh-sungguh pasti insya Allah berhasil. Man jadda wajada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan kami. Maka akan kami permudah. Akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Wa inna innallaha al muhsinin. Dan Allah selalu menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah adab yang kedelapan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kesembilan, satu poin lagi para pendengar ya. Maksudnya satu poin lagi yang akan kita bahas pagi ini, sedangkan poin-poin yang harus kita bahas untuk masa-masa yang akan datang masih banyak tuh ya poin-poin tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mencari ilmu. Sembilan, ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Adab yang harus diperhatikan adalah ihtiram kepada ulama. Ihtiram itu menghormati Watakdiruhum dan memuliakan mereka menghormati ulama memuliakan ulama orang-orang yang berilmu Kenapa? Karena orang yang berilmu adalah rujukan, panutan yang Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai tempat kita berkonsultasi, tempat kita bertanya bila kita tidak tahu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Tapi jangan sok-sok tahu. Saya tahulah ayat Al-Qur'an dan hadis kan sekarang sudah banyak terjemahannya tuh. Tinggal baca gitu ya, terus fahami sendiri beres, Gak perlu ulama. Salah itu terjemahan Al-Quran dan hadisnya juga belum tentu benar itu. Kalau toh benar juga harus difahaminya juga dengan ilmu. Gak bisa asal tahu arti lalu kita fahami. Bahaya itu. Memahami Al-Quran dengan ilmu itu keliru besar. Rasul SAW bersabda, mengkola fil Quran, biraihi Faliyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan tentang kitab Allah dengan royu dengan akalnya, siap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Al-Qur'an hadis itu dalam bahasa Arab loh. Tapi untuk memahaminya tidak cukup hanya dengan pengetahuan bahasa Arab saja. Harus tahu hadis harus tahu kaidah, harus tahu ilmu-ilmu alat yang lain. Ada enggak sahabat yang ahli bahasa Arab tapi salah dalam memahami ayat? Banyak. Coba tuh Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu an dan sahabat lainnya, mereka ngerti nggak bahasa Arab? Oh, jagonya karena orang Arab. Tapi ketika kemampuan bahasa Arabnya dengan iman yang super tingginya, super kuatnya dipakai langsung memahami ayat Al-Qur'an tanpa bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah keliru contoh. Dalam surah An-Nahl Allah menyatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim mereka akan peroleh hidayah atau petunjuk bagi mereka akan peroleh keamanan dan mereka akan peroleh hidayah atau petunjuk Ayat ini menyatakan orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kedoliman akan diberi dua balasan bagus. Pertama akan diberi keamanan dari azab Allah, tidak akan diazab, kedua akan diberi hidayah. Mafhum mukhalafah dari ayat ini atau faham sebaliknya dari ayat ini adalah orang yang mencampur adukan iman dengan dolim berarti orang itu nggak akan aman dari azab Allah dan tidak akan peroleh hidayah. Ketika ayat ini turun para sahabat semua berat keberatan dengan ayat ini. Karena apa? Pertama salah faham tentang ayat ini. Kedua mereka merasa mereka banyak melakukan kedoliman. Iman mereka ada, tapi kedoliman alias dosa juga ada. Wah berarti mencampur adukan iman dengan dolim. Kena tuh dengan ayat itu. Makanya datang mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ayyuna lam ya'mal su'an?" Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau begitu kena dong dengan ayat ini. Ah, gitu ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal amru kama tadhunnun. Alam tasma' ila qauli abdin salihin yakni Luqman al-Hakim hinama qala libanihi ya bunayya la Tushrik billah inna syirka la zulmun azim Kata Nabi SAW, ayat ini tidaklah seperti yang kalian fahami. Bukankah kalian pernah mendengar? Mendengar apa? Mendengar Ucapan seorang hamba yang soleh yaitu Luqman Al-Hakim ketika berkata kepada anaknya. Ketika menasihati anaknya. Ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adim. Hai anakku. Janganlah engkau syirik kepada Allah. Karena sungguhnya syirik itu kudzoliman yang sangat besar. Yang dimaksud dengan kudzoliman dalam ayat ini adalah syirik. Jadi Jangan kau campur adukan kezalim, uh, iman dengan kezaliman, maksud iman dengan syirik. Bukan zolim biasa. Para sahabat menyangka zolim di sana zolim biasa, para yang dimaksud zolim di sana syirik. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh dan bukti kesalahan sahabat dalam memahami ayat padahal mereka lang, uh, ahlinya dalam bahasa Arab ahlinya dalam bahasa Arab. Mereka itu ahlinya dalam bahasa Arab, tapi salah dalam memahami ayat. Tapi kesalahan mereka itu dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terus menerus dalam kesalahannya. Ini contoh. Dan contoh yang lain kesalahan para sahabat dalam memahami ayat banyak itu. Coba lihat Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat yang menyatakan alladzina atau alladzina atau orang-orang yang sudah melakukan apa yang mereka lakukan wa qulubuhum wajilah tapi hati-hati mereka itu takut orang-orang yang beriman sudah melakukan apa yang sudah mereka lakukan dan hati-hati mereka takut Berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat itu? Ayat ini teh adalah orang-orang yang berbuat dosa, mencuri, ya, mabuk, berjudi, berzina sehingga mereka itu takut hatinya, takut diazab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan demikian, hai Aisyah, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tapi hati-hati mereka takut." amal soleh dan iman mereka itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini contoh kesalahan Aisyah dalam memahami ayat, tapi kesalahan dikoreksi langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah ahabba man kariha liqa Allah, kariha Allah Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun akan mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ketika Aisyah mendengar hadis ini, dia salah sangka. Dikiranya bertemu dengan Allah itu maksudnya mati. Siapa orang yang Mencintai bertemu dengan Allah itu artinya mencintai mati. Maka Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang membenci bertemu dengan Allah, difahami oleh Aisyah membenci kematian. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Makanya Aisyah berkata, Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kuluna nakrahul maut. ya Rasulullah. Apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Para kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW bukan begitu, hei Aisyah? Tapi seorang mukmin apabila dia hendak mati, dia diberi kabar gembira dengan ampunan Allah, dengan keridhaan Allah dan dengan surga. Maka ketika itu tidak ada yang lebih dia cintai kecuali pertemuan dengan Allah, kecuali masa datangnya, masa depannya maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah dan Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan sebaliknya orang kafir atau orang yang banyak dosa, orang durhaka ketika berada dalam ambang kematiannya, diperlihatkan azab Allah, diberi kabar tentang murka dan siksa Allah, maka tidak ada yang lebih dia benci selain masa depannya maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah dan Allah pun membenci pertemuan dengannya. Coba lihat ya. Contoh-contoh dalam riwayat-riwayat yang tadi dijelaskan menunjukkan bahasa Arab tidak cukup untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Buktinya para sahabat Sri banyak salah faham. Kalaulah waktu memungkinkan saya ingin mengumumkan puluhan contoh dalam masalah ini. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah langsung dengan otak kita. Tapi dibutuhkan ilmu alat untuk itu. Dan tidak semua orang memahami ilmu alat. Yang memahaminya hanyalah orang-orang tertentu yang kemudian disebut para ulama. Maka Allah menyatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Disinilah peran para ulama. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin menyatakan laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, maka pasti manusia itu akan menjadi seperti binatang. Tapi dengan adanya para ulama, dibimbing oleh mereka, rohaninya, ilmunya, otaknya, dibimbing sehingga menjadi baiklah manusia karena bimbingan para ulama. Tapi coba lihat orang-orang yang jauh dari bimbingan ulama, jauh dari masjid, jauh dari pengajian, jauh dari nasihat bahkan memusuhi para ulama, memusuhi para dai, memusuhi para ustad, membenci para ustad hanya karena ilmu dan ceramah atau dakwah yang dilakukannya dibenci. Orang itu tindak tanduknya ya kelakuannya, sikapnya itu kasar, jahat dan seterusnya. Kalau ada umpamanya orang yang jahat, ya umpamanya tukang mencuri, tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, tukang segala macam kejahatan, itu bisa dipastikan itu jauh dari ulama itu. Jauh dari pengajian itu, jauh dari masjid itu, jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Dan mungkin saja orang itu benci kepada orang-orang yang sering menasihatinya. Karena menasihatinya, mendakwahinya berarti menyinggung perbuatannya. Laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, maka pasti manusia akan berubah menjadi seperti binatang. Oleh karena itu wajiblah bagi kita merujuk kepada para ulama dalam memahami Islam. Kalau dalam segala urusan kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya, motor kita rusak. Jangan diutak-atik sendiri, tambah hancur nanti tambah rusak bawa ke bengkel ke montir itu ahlinya. Kalau kita sakit, jangan mengobati diri sendiri dengan istihad kita sendiri, jangan. Mak, tapi berangkatlah ke dokter, ke ahlinya dalam masalah itu. Demikian juga umpamanya kalau kita mau membangun rumah, jangan bangun sendiri. Karena kita nggak bisa, kita bukan tukangnya. Ah, biar ngirit biaya kita bangun sendiri aja. Nanti bukan jadi rumah. Kalau toh jadi, maka akan menjadi rumah yang tidak karu-karuan segala-galanya. Ya, oleh karena itu, serahkan segala sesuatu kepada ahlinya, termasuk dalam hal memahami agama, memahami Islam, memahami Quran Sunnah, serahkan kepada ahlinya dan ahlinya adalah para ulama. Dengan cara bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para pendengar radio Roja, poin yang ke-19 menghormati ulama dan memuliakan mereka ini baru mukodimahnya, isinya belum. Nanti isinya ini akan kita jelaskan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk hari Selasa sekarang sudah lebih dari satu jam waktu yang kita habiskan untuk membahas dua poin tadi, a ah, tiga poin tadi, maka kita cukupkan untuk pagi ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu kurang dari satu jam untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada para pendengar untuk mengajukan pertanyaan baik lewat SMS ataupun lewat telepon yang Tadi nomornya sudah dikemukakan dan nanti juga mungkin akan diulang kembali oleh Akhi Muzain Zain. Dipersilakan kepada Akhi Muzain untuk memandu tajab ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. alamin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Jazakumullah uh, eh, Ustaz Abu Haidar atas paparan uh, materinya. Uh, demikianlah para pendengar Radio Roja materi kita pada pagi hari ini dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada para pendengar di Roja dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan uh, lewat telepon 022 868 62637 sekali lagi di nomor 022 868 62637 dan SMS ke 081 1227 1476 Barangkali kita angkat dulu Ustaz eh, ada pertanyaan melalui SMS dari nomor telepon 081809090 sekian sekian sekian. Ana mau bertanya Ustaz, apakah termasuk dalam menuntut ilmu di mana sekarang di dunia maya terutama di Facebook banyak grup yang di dalamnya membahas masalah akidah, fikih dan lain-lain. Dan yang membahas adalah bukan Ustadz. Syukron atas jawabannya. Iya. Banyak cara untuk mencari ilmu atau belajar ilmu termasuk media elektronik, elektronika, email ya, Twitter, Facebook. E, bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengajar dan alat untuk belajar. Selama memang orang yang memposting tulisan-tulisan tersebut orang yang berkompeten di bidangnya atau kita hanya kopas umpamanya ya copy paste kita mengcopy blog seorang syekh, seorang ustaz yang terpercaya, mengcopy tulisan dari blog mereka, dari website mereka, lalu kita paste di dalam wall dinding Facebook kita untuk dibaca dengan rujukan yang jelas, dengan rujukan atau referensi yang dicantumkan secara jelas dan bertanggung jawab bahwa ucapan ini, kalimat ini dikutip dalam kitab Anu juz sekian halaman sekian pengarang kitabnya ulama Anu dan seterusnya. Jadi selama grup-grup ilmu atau diskusi atau grup-grup yang tadi disebutkan uh, walaupun tidak diasuh oleh ustadz gitu ya, tapi orang-orang anggota grup itu memposting eh, tulisan-tulisan uh, yang di, bisa dipertanggungjawabkan mengutip dari orang-orang yang berilmu dan keilmuannya dan sikap amanahnya bisa dipertanggungjawabkan, maka boleh-boleh saja. Ya, kadang-kadang umpamanya kita punya pertanyaan, ya. Tapi kepada siapa kita bertanya kita tidak tahu akhir artinya akhirnya kita masuk grup itu lalu kita ajukan pertanyaan akhi ikhwan grup ini siapapun tolong carikan jawabannya saya punya pertanyaan begini begini begini nah gitu nanti mungkin grup eh, anggota grup lain bisa mencarikan ya jawabannya lalu di copy lalu di paste ke grup itu lalu ada jawaban dari pertanyaan tadi itu bisa saja dilakukan selama jawaban yang dia posting ke eh, apa wall Facebook tersebut adalah jawaban yang dikutip dari ahlinya bukan pribadi orang tersebut yang menjawab tapi kalau pribadi orang tersebut menurut saya begini begini begini, ah, itu jangan itu bahaya ya. Demikian wallahu alam bisawab. Ya ada dari telepon dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Silakan Pak. Bapak dari Pak eh, siapa? Halo. Mau Iya, silakan dari mana Pak? Dari siapa? dari PKH Mustafa Suci Bandung Pak. Oh, oh iya dari Suci nya. mangga Pak silakan. Saya mau bertanya itu kalau tafsiran dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 sama 47 itu bagaimana Pak? Oh malam yakum. Oh iya itu malam yakum Pak. Iya. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Mangga mangga mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun itu menurut suatu ayat dalam ayat lain faulaika humul fasiqun dalam ayat lain faulaika humul zalimun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu kafir. Dalam ayat lain mereka itu zalim, dalam ayat lain mereka itu fasik. Ada banyak hal yang harus dijelaskan di dalam ayat ini. Pertama, eh, ada tiga akibat bagi orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah. Akibat pertama kafir, akibat kedua zalim, akibat ketiga fasik. Terus yang benar yang mana? Eh tiga-tiganya pasti benar sebab tiga-tiganya ayat. Cuma para ulama menjelaskan perbedaan dari segi eh, motivasi dan alasan orang itu tidak menghukum dengan hukum Allah. Pertama, kalau orang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan itu, ya, menganggap bahwa hukum Allah itu sudah nggak sesuai, tidak bagus. Yang lebih bagus adalah hukuman yang ditetapkan oleh manusia gitu. Hukuman manusia dianggap lebih bagus daripada hukum Allah, maka orang itu kafir. Orang itu keluar dari Islam. Ya, karena menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka orang itu kafir dan keluar dari Islam. Inilah yang dimaksud wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kedua, kalau orang itu tidak menghukum dengan hukuman yang Allah tetapkan, tapi beranggapan hukum Allah itu tidak ada tandingnya. Hukum Allah tetap terbaik. Hukuman manusia itu keliru, salah, sehebat apapun manusia itu gitu ya. Tapi kenapa dia te tidak tetapkan hukum Allah, dia tetapkan hukum manusia? Karena kepentingan duniawi. Dia merasa berdosa. Karena kepentingan duniawi, dia langgar hukum Allah. Dia terapkan hukum manusia. Orang ini kafir enggak? Enggak. Orang ini fasik. Kenapa fasik? Karena dia karena hawa nafsunya dia melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Sama aja dengan orang yang berdosa yang lain yang umpamanya ya orang mencuri. Padahal dia tahu mencuri itu apa? Haram. Itu hukum Allah dilanggar, dia mencuri. Apakah orang mencuri itu kafir? Enggak. Kalau dia merasa mencuri itu dosa. Dia tahu itu dosa, enggak boleh. Ya. Meyakini haramnya itu, tapi karena hawa nafsu ya, maka dia kemudian mencuri. Apakah orang itu kafir? Enggak, walaupun dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal itu. Dia dosa, dia muslim tapi muslim yang berdosa besar. Dia fasik, tidak kafir. Kecuali kalau dia menganggap halal terhadap pencurian yang dia lakukan. Mencuri itu halal, boleh-boleh saja. Akhirnya dia mencuri, itu kafir. Bukan karena mencurinya, tapi karena menganggap halal terhadap pencuriannya. Walaupun dia tidak mencuri gitu ya. Tapi dia tidak tapi dia menganggap halal, mencuri itu halal. Terus kenapa kamu nggak melakukan itu? Takut babak belur. Nah, akhirnya dia tidak mencuri. Maka walaupun tidak mencuri dia kafir. Karena apa? Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram secara sengaja, maka itu bisa membuat orang itu kafir keluar dari Islam. Itu yang kedua, orang itu fasik. Jadi orang yang menghukum, eh, orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah sambil meyakini hukum Allah tetap terbaik. Hukuman manusia itu buruk. Tapi dia terapkan hukum manusia karena hawa nafsu umpamanya, maka orang itu fasik. Ketiga, ada lagi orang yang menghukum dengan hukum manusia, tidak memakai hukum Allah, tapi dalam rangka umpamanya mendolimi orang lain. Nah, maka orang itu dolim, dia yakin itu salah, keliru. Keliru dan salah maka orang tersebut adalah orang yang zalim. Masih muslim tapi muslim yang zalim. Itulah yang pertama. Kedua, penjelasan kedua, waman lam yahkum, waman dan siapa man di sini disebutnya isim nakirah. Man itu bisa siapa saja, bisa person, orang, bisa juga sistem seperti pemerintahan, organisasi dan seterusnya ya. Lam yahkum orang atau siapa saja yang tidak menghukum bima dengan apa-apa Ma di sini apa-apa di sini itu nakirah apa saja hukum Allah dalam, tidak hanya dalam masalah pidana perdata politik tidak dalam semua hal termasuk dalam hal jual beli itu hukum Allah ada dalam berjual beli umpamanya tidak boleh berdusta tidak boleh menutupi eh, eh, cacat suatu barang tidak boleh bersumpah palsu untuk mendukung eh, barang yang dijualnya itu nggak boleh itu hukum Allah lalu bagaimana kalau ada orang penjual bohong Umpah berapa ini mang? Sepuluh ribu. Lima ribu aja. Oh dari sananya juga delapan ribu. Padahal dari sananya dua ribu. Atau ketika menimang dikurangi. Wailul lil mutafifin. Itu kan melanggar hukum Allah itu. Apakah orang itu kafir? Enggak. Orang itu tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Gitu ya. Jadi Penerapan ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun itu dilihat dari alasan kenapa orang itu tidak menghukum dengan hukum Allah dan dilihat dari eh, motivasi kenapa orang itu begitu. Tidak bisa kita pukul rata itu kafir. Setiap yang melanggar hukum Allah itu kafir. Penjual yang berbohong kafir. Kita yang bergibah, bergibah itu berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Nggak boleh bohong, nggak boleh bergibah. Lalu orang bergibah, orang bohong, apakah itu kafir? Enggak. Ya, dia muslim tapi muslim yang berdosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Harun Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat telepon dari Pak Anas di Ciganitri. Silakan, Silakan Pak, Pak Anas. Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Anas. Halo. Sudah putus belum? Kalau putus kan nut-nutan ya. Iya. Halo Pak Anas, silakan Pak Anas. Ciganitri. Sudah putus sekali. Kurang tahu. Ya, kalau sama kalau udah putus bel ulang ya, bel ulang. Kita angkat dulu pertanyaan. Ah, ada pertanyaan. Iya, Assalamualaikum. Ya, Halo, Waalaikumsalam. Eh, Pak Anas ini. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, silakan Pak Anas ya. Ustaz, mau nanya nih kita kan kalau ikutin majelis taklim eh, kita berjalan ke majelis ilmu itu mereka kan mengepakkan sayapnya pada orang-orang yang terdosai. Iya. Apakah oh, kalau kita mendengar radio radio dari radio roja gitu salah satunya gitu apakah oh, manfaat yang kita dapat dari ilmu itu disamakan dengan oh, utamanya keutamanya sama dengan juga malaikat melindungi rumah kita dengan sayapnya gitu. gimana Ustaz? Iya iya. Iya iya. iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya panas di Ciganitri bertanya. Kan kalau kita ngumpul di suatu masjid Allah gitu ya mempelajari Al-Quran, mempelajari isinya, maka para malaikat akan datang untuk menaungi mereka. Sebagaimana hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah" yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa sumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya kecuali malaikat akan berkerumun ya menaungi mereka. Hmm? Nah, itu pertama. Apakah ini juga berlaku bagi orang yang sedang mendengarkan kajian seperti di rumah melalui radio. Apakah berlaku? Jawabannya iya berlaku. Karena apa? Karena hadis riwayat Imam Muslim menyatakan ya innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat akan mengepakkan mengembangkan sayapnya bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Dalam hadis ini disebutkan orang yang sedang mencari ilmu. Tidak diterangkan bagaimana cara mencari ilmunya. Apakah dengan cara hadirlah majelis taklim atau dengan cara-cara yang lain tidak dijelaskan. Oleh karena itu umum, apa saja cara mencari ilmu itu, asal dia sedang mencari ilmu, maka kena dengan hadis itu Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridon bima yasna. Para malaikat itu akan mengembangkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Ah, kita angkat kembali pertanyaan lewat SMS dari 08133952 sekian sekian sekian. Barakallahu fiik. Ustadz, Ana punya anak mau masuk SD. Ana sempat bingung apakah masuk sekolah umum atau sekolah Islam terpadu sampai sore. Menurut guru TK-nya, sebaiknya sekolah umum saja karena lebih baik dibimbing oleh orang tua di rumah. Nah, menurut Pak Ustadz, bagaimana menanggapi ke kebingungan anak ini? Sukron. Iya. Mungkin ini mewakili banyak orang tua ya Sebenarnya setiap anak itu berbeda-beda kondisinya. Mana yang lebih maslahat bagi mereka ya. Kalau para ulama zaman dahulu masih anak-anak, masih usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu sudah dititipkan kepada ulama besar di kota lain, gitu ya. Sehingga usia 6 tahun sudah hafal Quran, 7 tahun, 8, 10 tahun itu sudah hafal banyak kita, belasan tahun itu sudah ngajar. Karena memang mental dan semangat orang tersebut sudah ter sehingga bagus, tidak rewel, tidak cengeng gitu ya. Dan hasilnya maksimal. Kalau ada anak yang bermental dan bertipe seperti itu sejak TK sudah dikirim keluar kota untuk mesantren dan hasilnya bagus, silakan. Tapi tidak semua anak seperti itu, ya. Ada kalanya ada anak yang cengeng umpamanya ketika dicoba usia SD di, pesantren kan di luar kota nggak maksimal. Nangis terus, nggak mau belajar, bukunya hilang terus, kemudian pakaiannya, eh, bajunya karena belum bisa nyuci dan ngurus sendiri, hilang terus, habis terus, gitu. Ditengok bulan e, berikutnya hilang semuanya, gitu ya. Beli lagi yang baru, bulan e, berikutnya ditengok lagi, hilang lagi. Pas dites nggak ada hasil apa-apa, yang ada nangis terus. Berarti ini secara mental anak ini belum siap, ya, dan tidak maslahat dilanjutkan terus, maka pilih cara lain yang kira-kira lebih maslahat. Umpamanya dengan tetap disekolahkan di sekolah Islam terdekat gitu ya, agar pergaulannya terjaga dan di rumahnya tetap dibimbing, diberi support. Nanti setelah kelas 3, kelas 4 atau ketika dipandang siap barulah di uh, kirim ke pesantren yang bagus umpamanya untuk mengembangkan kemampuan ilmiahnya. Ah, jadi setiap anak berbeda-beda tergantung pengkondisian yang dilakukan orang tua kepada anak tersebut sehingga menciptakan mental tertentu yang menyebabkan dia siap berpisah dengan orang tuanya dalam jangka waktu yang lama. Nah, setiap anak berbeda tentang masalah itu ya wallahu alam bisawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali telepon dari Cimahi. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak? Maaf Pak. Pak Ajang di Cimahi, mangga? Eh, amin, amin. Makasih. Eh, agama di rumah. Tapi barangkali ada syarat-syarat kiat yang efektif dari eh, Pak Ustadz ya. Karena saya itu ada dua anak di rumah itu. Yang satu 15 tahun, yang satu eh, 9 tahun. Jadi eh, agak berbeda cara penanganannya. Sempat yang satu itu kan sudah masuk ke boarding pesantren tapi minta pulang. Jadi saya eh, sekarang ya harus berusaha semampu mungkin gitu ya eh, di rumah gitu untuk membimbing. Nah, barangkali cara-cara efektifnya barangkali Ustaz nasihatnya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ajang di Cimahi, bagaimana cara mendidik anak ya? Pernah dimasukkan ke boarding school tetapi tidak betah lalu pulang lagi. Iya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, setiap anak berbeda dan perbedaan ini mungkin juga eh, disebabkan karena perbedaan cara mengkondisikan eh, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak tersebut. Ya, oleh karena itu eh, si anak selama belum dikirim ke boarding school, ke pesantren yang mondok itu harus dikondisikan sebelumnya di rumah dikasih support, dikasih semangat, dikasih penjelasan, dikisahkan kisah-kisah para ulama terdahulu ya. Bahwa para ulama terdahulu itu menjadi ulama karena sejak kecil mereka sudah berpisah dengan orang tuanya untuk belajar ilmu gitu ya. Di dalam Eh, ketika belajar mencari ilmu itu mereka mengalami penderitaan, kerinduan kepada orang tua, ketika sakit nggak ada yang merawat, harus merawat dirinya sendiri gitu ya. Tapi akhirnya dia bermental baja, bersikap mandiri dan menjadi orang yang luar biasa. Jadi setiap orang besar itu pasti mengalami banyak pengorbanan, perjuangan dan penderitaan di masa kecilnya, di masa mudanya. Nah seperti itu, beri support kepada mereka, ceritakan kisah orang-orang sukses, ulama-ulama besar dengan penderitaan yang mereka alami sejak belajarnya. Nah seperti itulah yang akan menjadi orang hebat. Adapun orang yang semasa kecilnya tidak pernah menderita, selalu senang, selalu happy, selalu dekat dengan orang tua, akhirnya manja, akhirnya bermental tempe, akhirnya menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Nah, pokoknya berikan support-support seperti itu akhirnya si anak terobsesi untuk menjadi orang besar dan mentalnya siap untuk menerima risiko penderitaan karena jauh dari orang tua dalam rangka belajar. Itulah intinya Pak Ajang ya Wallahu'alam alam Nanti untuk ajas keseimbangan kami akan mencoba berselang-seling antara SMS dengan penelpon Ustaz. Ya. Iya iya, tapi kalau ada telepon masuk kasihan uh, langsung telpon. aja, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Halo Pak Satar. Halo. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Ustaz mau menanyakan Ustaz ini mengenai uh, mati Ustaz ya. Melalui apa Pak? Silakan Pak. Ya, halo, halo. Ya, ya. silakan. Uh, ini ada, uh, ada ada kejadian begitu. Uh, saudara kami begitu ya meninggal. Uh, uh, dia tidak punya anak. Halo. ya silakan Pak terus. Oh, kedengaran, sudah Pak, kedengaran. Ya, silakan ya, Pak. Ya, tidak punya anak. Tidak punya anak ya? Ya anak eh, lima bersaudara. Ya, eh, satu, dua laki-laki, tiga perempuan, gitu ya. Hmm. Eh, terus eh, dia punya rumah, pertama dijual, ya. Terus yeah. membeli rumah lagi yang lebih murah begitu. Terus akhirnya meninggal. Iya. Yeah. Nah, eh, jadi dalam hal ini istrinya mendapat warisan seberapa besar itu Ustaz. Sebab sini ada yang berpendapat meng me, mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Mm -hmm. Mungkin Ustaz pernah tak pernah dengar yeah. Iya. kompilasi hukum Islam itu. Yeah, yeah, yeah. Ada pasal 96 ayat 1. Terus berbunyi begini. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Karena ini suaminya meninggal, eh, e, maka istrinya menurut kompilasi hukum Islam ini mendapat separuh. Tapi ya ini bukan harta bersama, ini adalah harta warisan tadinya. Iya. Yeah. E, diterima dari e, orang tua terus diberikan lagi rumah begitu. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi menurut menurut Ustaz yang yang benar gimana nih? Coba saya, saya melihat ini agak rancu begitu ya. Iya yeah, iya. Yeah. tapi sementara ini e, e, oleh peradilan agama Islam itu di dipakai dasar untuk menetapkan uh, eh, yang menatap keputusan gitu. Eh, iya, uh, iya. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Iya, iya, iya, iya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satar di Cimahi ya? Bandung, oh, di Bandung. Iya, tentang masalah warisan, Pak ya. Uh, saya anjurkan Pak untuk menyangkut masalah warisan jangan ke pengadilan agama karena apa? Karena tadi menerapkan kompilasi hukum Islam yang di dalamnya itu ada beberapa poin ya yang tidak didasarkan kepada syariat Islam di antaranya adanya harta gonogini yang tadi disebutkan ya. Padahal dalam Islam tidak ada harta gonogini. Nah, jadi yang benar begini, kalau harta tadi itu harta murni harta suami yang sudah meninggal tadi ya. Nah, bukan harta bersama, bukan harta gono gini, tapi murni harta suami. Jadi suami istri itu hartanya harus dipisahkan mana harta istri, mana harta suami. Jangan disatukan. Sehingga nanti kalau salah satu meninggal, harta orang yang meninggal itu menjadi harta warisan bagi suami dan anak-anaknya kan gitu, bagi ahli warisnya. Nah, sehingga jelas tidak dibagi dua padahal eh, apa kepemilikannya tidak tidak bersama tapi jelas ini milik suami, ini milik istri. Dalam kasus tadi Pak Satar, itu rumah itu murni milik suami, lalu suami meninggal dan punya istri serta tidak punya anak. Nah, istri memperoleh bagian seperempat dari harta peninggalan suami karena tidak memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, istri memperoleh seperempat dari seluruh harta suami yang ditinggal mati oleh suami. Tidak hanya rumah, mungkin ada tanah lain, mobil atau uang yang ada gitu ya. Itu semua harta milik suami menjadi harta warisan seperempat dari harta itu milik istri. Tapi kalau punya anak seperdelapan, istrinya bagian istrinya seperdelapan, tapi kalau tidak punya anak seperempat gitu ya. Nah nanti uh, yang tiga perempatnya itu milik saudara-saudaranya apabila dia tidak memiliki anak. Jadi istri memperoleh seperempat bukan setengah, ya bukan setengah dari harta suami. Jadi itu yang ditetapkan oleh Al-Quranul Al Karim dalam syariat Islam seperti itu. Maka jangan memakai kompilasi hukum Islam dalam masalah ini. Ya tidak seluruh poin-poin dalam kompilasi, kompilasi hukum Islam itu salah enggak, tapi untuk masalah warisan sebaiknya tidak memakai itu ya. Jadi sekali lagi seperempat adalah hak bagi istri yang tidak memiliki anak dari pernikahan dengan suaminya yang meninggal tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat uh, pertanyaan lewat SMS dari Ibu Eti mungkin di Selat Sau. Uh mm-hmm. Ustaz, apakah ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz di setiap kajian Radio Roja merasa kagum dan bangga karena menurut kita ilmu yang dibahas itu merupakan cahaya dari Allah dan Rasulnya. Dan dengan berharap kepada Allah, semoga ustadz-ustadz dan keluarga beserta pendengar semua diberi pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu termasuk penuntut ilmu yang kesembilan? Jazakallah khair. Iya, iya. Uh, merasa kagum kepada ustad-ustad yang mengisi di Radio Roja karena keilmuannya uh, cukup dipendam saja ibu di dalam hati jangan diungkapkan ke ustad-ustad yang bersangkutan ya. Tapi kalau diungkapkan kepada orang lain dalam rangka menarik uh, orang untuk ikut mendengarkan boleh itu termasuk salah satu dakwah. Karena ustad-ustad yang uh, boleh mengisi di Radio Roja adalah ustadz-ustadz yang sudah terseleksi. Tidak seluruh ustadz bisa <laughs> masuk ke sini gitu ya. Nggak bisa umpamanya ada ustadz datang dengan sederetan gelar S1, S2, S3, sampai S6 umpamanya. Eh, terus ngelamar saya ingin eh, menjadi pengisi di Radio Roja ini saya bergelar profesor doktor. Itu nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Tidak hanya aspek keilmuan, tapi kelurusan pemahaman dan akidah juga menjadi eh, kriteria utama di dalam masalah ini. Makanya kalau atau ada ustadz yang sudah mengisi kemudian ada dianggap eh, e, eh, e, sesuatu yang tidak layak atau menyimpang itu langsung dicoret ya dan e, tidak lagi ditayangkan pengajian-pengajiannya di Radio Roja. Makanya bisa bapak-bapak dan ibu-ibu dengar, setiap kajian di Roja rujukannya itu jelas, gamblang referensinya ya. Dan e, kafa'ah ilmiah atau kemampuan keilmuan ini bisa terlihat di dalam penjelasan-penjelasannya yang berbeda dengan umpamanya yang kita dengar dari radio-radio lain. Nah, kekaguman itu boleh ditunjukkan kepada pendengar lain agar ikut mendengarkan tapi jangan diungkapkan kepada ustaz ketika umpamanya lagi ceramah telepon ustaz saya kagum banget kepada ustaz jangan itu jangan ya nanti dikhawatirkan menimbulkan efek buruk bagi si ustaz atau yang lain-lainnya begitu ya dan semoga saja insyaallah apa yang uh, tentang yang kesembilan ihtiram kepada ulama belum tuntas kita jelaskan bagaimana sikap kita kepada para ulama nanti akan kita teruskan hari Selasa yang akan datang Begitu Ibu Eti wallahu alam bisawab. Nah, kita angkat dari penelpon Pak Solihin di Cimahi. Mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Pak Ustaz, saya ingin uh, menjelaskan, eh bukan menjelaskan, uh, meminta penjelasan pertanyaan uh, minggu Selasa yang lalu tentang hadis e, amalan orang-orang ahli bid'ah yang ditolak. E, mungkin masih ingat Pak Ustaz ya? Iya, masih ingat tapi belum saya lihat tuh Pak. Oh, iya, iya. Nanti e, e, kalau bisa sebelum hari Selasa Bapak SMS ya. Iya, iya. Nanti sebelumnya saya buka sebab memang kalau nggak diingatkan suka lupa dan kalau sudah lupa suka nggak ingat biasanya ya. ya Bapak, ini mungkin saya ada pertanyaan yang lain. Iya, silakan adat melantunkan syair di masjid. Nah, di sini ada hadis dari apa Hasan bin Sabit pernah melantunkan syair di masjid Nabawi. Eh, waktu itu Umar datang, kemudian Umar merasa tidak suka, lalu Hasan eh, bin Sabit berkata, sungguh aku pernah melantunkan syair di masjid ini sedang di situ ada orang yang lebih baik dari Adam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini eh, hadis pun alaih. Pertanyaan saya eh, yang dimaksud melakukan syair di sini apakah eh, sama dengan orang-orang yang suka yang kebanyakan di masjid seperti itu? Hmm. Padahal ada hadis yang pernah saya tahu uh, dilarang bernyanyi-nyanyi di masjid. Apakah itu sama atau tidak melantunkan takbir dengan bernyanyi-nyanyi? Ya, uh, demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya. Iya, yang dimaksud bolehnya melantunkan syair di masjid Tentu saja pertama yang dimaksud syair di sana adalah syair yang di dalamnya tidak mengandung unsur penyimpangan baik kebinahan ataupun kemaksiatan ya. Karena kalau kebinahan atau kemaksiatan jangankan di masjid ya, di mana-mana juga walaupun di WC tidak boleh dilantunkan ya. Jadi syairnya adalah syair yang e, berisi tentang kebaikan dan tidak mengandung unsur keburukan sama sekali. Itu pertama. Kedua antara syair dengan lagu itu berbeda ya. Kalau syair tidak dilagukan, tidak di tidak ada nada, ya, tidak dila, tidak dilantunkan seperti itu. Nah, uh, kalau lagu lagu maka itu ada nas baik dalam Al-Qur'an diperjelas dengan ucapan eh, nabi dan para sahabat tentang terlarangnya lagu sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Luqman Allah berfirman wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis itu arti uh, lucknya adalah ucapan yang sia-sia, lahwal hadis. Uh, ah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan yang dimaksud lahwal hadis adalah nyanyian atau lagu al-ghina wal musyiq. Nah, ini yang karena ini yang memiliki nilai jual ya. Kalau umpamanya hanya syair semata-mata tidak memiliki nilai jual seperti yang terkandung di dalam musik dan lagu. Orang-orang yang berkecimpung dalam musik dan lagu rata-rata kan orang-orang kaya. Coba lihat para artis, para musisi, para seniman musik dan uh, dunia tarik suara itu kaya sekali sekali show aja mereka ratusan juta gitu ya dibayar bahkan kalau di luar <laughs> negeri sampai miliaran. Nah, itu memiliki nilai jual. Kata Allah, "Wa minan nasi may yashtari wal hadits." Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Maksudnya nyanyian dan musik. Liudillah ansabila untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Dan ini ayat yang secara qat'i mengharamkan musik dan lagu. Di mana saja, termasuk di WC. Apalagi kalau itu dilakukan di dalam masjid, umpamanya. Ah, baik lagu tersebut pakai musik atau tidak. Kalau itu lagu gitu ya, maka itu masuk ke dalam uh, ayat ini yang terlarang lagu dan musik. Musik saja terlarang, lagu saja terlarang. Digabungkan ya musik ya lagu, itu juga sesuatu yang ter terlarang sama sekali. Oleh karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan qasidah adalah musik yang islami. Islami dari segi apanya? Hanya karena itu berbahasa Arab? Enggak. Karena apa? Lagu yang dilantunkan oleh orang-orang di zaman Rasul SAW yang kemudian dilarang dengan ayat ini, eh, lagunya dengan bahasa apa? Apa bahasa Inggris, bahasa Sunda Indonesia? Bukan, tapi pasti dengan bahasa Arab. Namanya juga yang nyanyi orang Arab. Pasti lagunya juga lagu Arab gitu ya dengan bahasa Arab. Nah ini termasuk hal yang terlarang. Kalau terlarang di, di tempat manapun, apalagi itu dilakukan di dalam masjid. Demikian Pak Solihin, wallahu a'lam bishowab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dulu penelpon, ada penelpon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak? Di mana? Baik, ya, ya, Pak Satar. Ini persoalan yang lain, Ustaz. Silakan, Pak Satar. Jadi, eh, tadi saudara kami yang meninggal itu, ada kakak perempuannya yang sudah meninggal lebih dulu. Ah. Ya. Ini di dalam pasal 185 disebutkan ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ya. Eh, dalam hal ini eh, ada putusan pengadilan peradilan agama di pengadilan agama mengatakan bahwa anak dari kakak kami yang tertua ya, itu mendapat warisan gitu dan kebetulan anaknya dua orang perempuan lah uh, yang yang menurut hemat saya kalau tidak salah itu dalam ilmu faroid itu ada hijab dan majub begitu ya. Iya. Terus ada anak, ada saudara laki-lakinya satu lagi yang masih hidup. Iya. Jadi eh, kakak perempuan itu kan seharusnya terhalang oleh Iya, mahjub, kakak, iya. Laki-laki itu. Ya, iya, ini, jadi ini, keponakan ini itu dari saya bukan bukan dari saya misalnya. Iya, iya. Nah, jadi eh, dalam hal ini eh, eh, eh apakah benar bahwa ya, almarhumah yang sudah meninggal lebih dulu itu juga mendapat warisan dari adiknya yang meninggal barusan begitu. Jadi gantikan oleh eh, anaknya. Ya, ya, sudah. Kasih, Ustaz. Iya, iya, sama-sama. Juga, juga anu, agak rancu di, di iya, ya, ya, ya. hukum Islam terus. Iya, iya, iya, iya, Pak Satar, ya kita ya. dengar di radio aja ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya, iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya tadi ya Pak ya e, bagusnya memang untuk masalah warisan ya tidak memakai kompilasi hukum Islam sebab e, Al-Qur'an hadis yang sahih dan sudah terangkum dalam ilmu faraid yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka semua itu sudah lengkap ya sudah lengkap betul apa yang Bapak tadi ada istilah hajib dan mahjub gitu ya salah satunya keponakan itu eh, mahjub dengan adanya adik dan kakak gitu ya nah oleh karena itulah maka uh, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Uh, jadi untuk warisan Pak uh, harus lengkap dulu data-datanya para ahli waris yang ada siapa uh, karena mempengaruhi terhadap jumlah dari yang akan diperoleh oleh para ahli waris yang ada gitu ya kalau umpamanya ahli waris yang ada sekian-sekian umpamanya hanya tiga pihak nanti dapatnya sekian. Tapi kalau ada ah- ahli waris yang ada ada empat atau lima pihak itu bisa berbeda lagi nanti perolehan jumlah dari seluruh ahli waris yang ada. Jadi harus lengkap. Ya. oleh karena itu kita tidak bisa memutuskan berapa si A berapa si B sebelum seluruhnya lengkap. Tidak hanya satu-satu ada ini Udah oh, dapat sekian. Muncul lagi pertanyaan, ada lagi ahli waris lain? Oh dapat sekian. Ada lagi yang lain ah, yang tadinya belum diungkap. Nah, itu tidak bisa seperti itu, tapi harus lengkap dulu seluruh ahli waris yang ada kita uh, himpun dulu baru nanti bisa ditentukan kadarnya berapa-berapa yang harus diterima oleh para ahli waris tersebut. Begitu Pak Satariah wallahu a'lam bissawab. Ya, Allah Ustaz. Eh, kita angkat pertanyaan lewat SMS dari 08566493 sekian sekian sekian. Bagaimana cara memiliki sikap hikmah? Saya sudah mencoba tapi seringkali terjatuh pada sikap tidak hikmah. Seringkali merasa iri kepada orang-orang yang saya lihat begitu hikmah dalam berdakwah. Mengapa saya sulit sekali untuk dapat bersikap hikmah? Mohon solusi dari Ustaz. Jazakallah khair. iya. Iya, iya. Eh, tentang hikmah itu ada sebuah kitab yang bagus judulnya Al Hikmah fi Da'wati ilallah Ta'ala susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Di sana beliau menjelaskan makna hikmah, termasuk juga rukun-rukun hikmah ya. Ada beberapa rukun hikmah agar kita ini mampu meraih sikap hikmah. Pertama ilmu. Ya, karena ilmu ini rukun yang paling pertama dan utama dalam hikmah. Karena salah satu di antara makna dari hikmah adalah uh, aplikasi dari ilmu. Jadi uh, benarnya ucapan dan amalan eh, dengan bersesuaian karena bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu dibutuhkan ilmu, gitu ya. Jadi pertama pelajari ilmu semendalam yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa fahami karena ilmu termasuk salah satu di antara rukun hikmah. Tidak mungkin orang bodoh bisa memiliki sikap hikmah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun dari hikmah itu adalah amal. Mengamalkan ilmu tersebut. Nah, tanpa mengamalkan orang tidak bisa bersikap hikmah, gitu ya. Nah oleh karena itu selain kita mempelajari ilmu juga amalkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka tanpa amalan ini seorang tidak bisa memiliki sikap hikmah tadi. Kemudian yang ketiga, agar tadi tadi disebutkan susah hikmah, coba aspek yang ketiga ini tidak menjadi rukun dari hikmah, tapi e, aspek yang sangat-sangat-sangat mempengaruhi sikap hikmah kita adalah pergaulan kita. Bergaulah dengan orang-orang yang berilmu, yang berakhlak, yang memiliki adab, dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk akhlak, yang tidak berilmu, karena kita akan terpengaruh oleh mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Al mar'u 'ala dini khalili." Hadis ini hasan, hasan li ghairihi. "Al mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil." Ya. E, kata Nabi alaihi salatu wasallam seseorang itu agamanya akan bergantung kepada agama kawan bergaulnya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Yang dimaksud agama seseorang sangat dipengaruhi oleh agama kawannya dalam dua aspek, baik aspek pemahaman ataupun aspek pengamalan. Ya, jadi pemahaman seseorang dalam masalah agama dipengaruhi oleh pemahaman agama kawan bergaulnya. Karena pasti dengan kawan bergaul banyak ngobrol, banyak berdiskusi, banyak berbicara gitu ya. Nah, otomatis akan saling mempengaruhi pemahaman masing-masing. Kedua aspek pengamalan, walaupun pemahaman sama umpamanya ya, kita pengamalannya lebih bagus umpamanya kalau setiap uh, sholat selalu berjamaah di awal waktu di masjid bersama imam gitu ya. Setiap sebelum dan setelah sholat kita selalu baca Al-Quran, sebelumnya untuk mengkondisikan hati kita sebelum sholat, setelahnya karena rutinitas kita umpamanya. Eh, kemudian kita tidak pernah umpamanya bergibah dan seterusnya. Nah, lalu kita bergaul dengan orang yang suka melalaikan sholat. Ya, ketika umpamanya adzan tiba kita mau sholat kata kawan kita nantilah sholat mah masih panjang waktunya nanti kita asik ngobrol dulu nih gitu ya lagi seru-serunya masa kamu pergi. Ah sekali kita nggak ikuti dua kali tiga kali lama-lama ya kita bisa terpengaruh akhirnya kita melalaikan sholat ya. Ketika ngobrol dia menggibahi orang lain yang tidak disukainya. Kita dengar, kita bingung. Mau disegah takut marah. Diam di sana umpamanya apalagi ikut menggibahinya dosa. Ah serba kaku dan canggung kita. Akhirnya lama-lama kita membiarkan gibahnya, lama-lama ikut terbawa kepada gibahnya, dustanya, dan seterusnya. Jadi kita dalam pengamalan juga bisa terbawa pengaruh buruk orang yang menjadi kawan bergaul kita. Makanya kata Nabi, Falian أَحَدُكُمْ Khalil Hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia itu berkawan, bergaul. Nah, hindari pergaulan orang-orang yang buruk, akhlaknya yang buruk, karakteristiknya yang buruk, agamanya, buruk pemahamannya, dan bergaulah dengan orang-orang terpilih, orang-orang yang berilmu, pemahaman agamanya lurus, dan dia mengamalkan agamanya, sehingga kita terbawa-bawa. Tadinya kita melalaikan sholat, umpah umpamanya. Tapi karena kita bergaul dengan orang yang memelihara sholat, pas lagi ngobrol, adhan, oh kita ke masjid dulu yuk, ke masjid. Nanti kita lanjutkan sepulang dari masjid. Nah, akhirnya kita yang tadinya melalikan juga, ikut pergi ke masjid dan ikut sholat berjamaah bersama imam di awal waktu di masjid itu. Nah itulah beberapa hal ya. Nanti insya Allah kita akan teruskan untuk menceritakan atau membahas tentang masalah hikmah ini lebih jauh lagi. Wallahu alam bisawab. Terakhir. Ya, kita akan bacakan pertanyaan terakhir di pagi hari ini dari Bapak Asep di Tegalega. Afwan, kalau Anda menghadiri majelis taklim yang Ustadz adakan, tapi hanya mendengar dan mengamalkan semampunya tanpa jadi da'i, apakah berdosa? Iya, memang harus e, mengamalkan semampu kita. Ya. Terus apakah harus kita sampaikan enggak? Kalau kita mampu menyampaikan tanpa menimbulkan madarat, silakan sampaikan. Ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian apa yang kalian terima dari aku walaupun satu ayat. Tapi kalau kita belum memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan ketika menyampaikannya menimbulkan madarat, jangan, jangan disampaikan. Ya. Umpamanya menimbulkan madarat itu karena kekurang kemampuan kita menyampaikan, akhirnya salah dalam cara menyampaikan, akhirnya salah faham orang gitu ya. Akhirnya madarat. Atau kita bisa menyampaikan tetapi ketika orang itu menyanggah gitu ya apa yang kita lakukan, apa yang kita apa yang kita terangkan, orang itu menyanggah apa uh, ucapan kita, uh, terus kita tidak bisa lagi untuk menjelaskan lebih jauh akhirnya ya seperti itu menimbulkan madarat, akhirnya menimbulkan perdebatan yang yang uh, buruk berakhir dengan akhir yang buruk. Maka itu berarti madarat, maka jangan jangan menyampaikan, cukup untuk diri kita, orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Sebab untuk menyampaikan membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman khusus serta wawasan yang cukup untuk bisa eh, menjawab semua eh, sangkalan dari orang lain. Begitu ya untuk hari ini, pagi ini cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi sore hari membahas masalah kesalahan-kesalahan dalam sholat. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak terbacakan karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita akan berjumpa melanjutkan kajian ini di Selasa yang akan datang. Dan sore hari nanti kita akan berjumpa melalui kajian fikih secara live. Sekian saja subhanakallahum bihamdik asyhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh